making a sunnah paling bosan. Ya, maka itu penting ya. Otomatis itu rasa bosan dalam beberapa hal pasti ada. Ya, saya sendiri bosan sekali studi di Libya nggak selesai-selesai. Ya, banyak hal yang menurut saya yang disampaikan ya dosen-dosen kita itu nggak ada hal yang baru ada, rasa bosan bukan lagi kita ingin menemukan diri enggak ya ada faedahnya semua paling tidak dari faedah sisi bahasa ya tetapi muncul memang rasa bosan itu maka barang siapa ya yang dia bosan, tidak memiliki, tidak mengenal sunnah, tidak tahu akidah yang sahihah, maka tatkala semangat itu kembali nanti muncul ya maka dia tidak akan bisa mempertahankan kebaikan yang ada pada diri dia akan menyimpang dan lain sebagainya yang kedua yang menyebabkan manusia menyimpang dari jalan sahabat dan juga pokok pembahasan kita yang lama sekali kita bahas adalah adanya orang-orang munafik atau orang-orang di dalam tubuh Islam, tubuh kaum muslimin yang pandai bersilat lidah. Orang-orang yang memiliki kepentingan. Hmm? Oleh salah satunya ya seperti Abdullah bin Sabah yang mengeluarkan yang menghasilkan eh, kelompok Khawarij, menghasilkan kelompok Syiah, menghasilkan kelompok tasawuf itu di tangan Abdullah bin Sabah semua. Pemikirannya. Kemudian di beliau ini Abdullah ya, bin Sabah ini diikuti oleh orang-orang yang berada di tubuh kaum muslimin yang lemah imannya, yang tidak mengenal metode beragamanya para sahabat, yang tidak mengenal Islam ini dengan baik dan benar. Apalagi ditambah dengan keinginan untuk uh, eh, hubu syuhrah, hubu, hubu syuhrah, hubu tasadur, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk selalu tampil di depan, yang disebut dengan hukum riasa, kesuka kepemimpinan. Tentu sebagaimana kita katakan, bagi orang yang ingin menjadi pemimpin pada zaman sekarang ini, dia nggak akan bisa menjadi pemimpin kecuali dia harus banyak-banyak menyelisih agama Islam. Meskipun yang mau dia tarik suaranya atau dia ingin dipimpin itu adalah orang Islam sendiri, karena orang Islam sendiri nggak mengerti agama itu pada zaman sekarang ini otomatis dia akan banyak melakukan atau membiarkan kemungkaran yang ada, membiarkan kesyirikan atas nama persatuan. Ya. Atas nama persatuan. Kemudian juga hubul hawa ya, apa namanya? E, hawa nafsu yang telah mengontrol dirinya. Yang unggul ya, umus hawa nafsu. Karena kehidupan barang siapa yang condong kepada kehidupan dunia dan lain sebagainya itu adalah hasil proses dari hawa nafsu. Oleh karena kita tidak menemukan orang yang mendapat mencari kehidupan dunia ini tidak pernah rasa puas ada pada diri dia meskipun dia telah memiliki ya kekayaan yang menurut sebagai manusia sudah uh, angka yang luar biasa, tapi dia nggak puas-puas. Ya. Nah, orang seperti ini tentu juga tidak akan bisa beragama dengan baik dan benar karena dia otomatis terkadang harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya itulah menyimpang dari jalan eh, sahabat menarik di sini salah satu sebelum kita lanjut ke eh, ke hadis yang ke-13 ya wa min amsilati ma yaf'aluhu al-munafiq al-mubtadi' al al lisan min at-talbis di antara contoh yang dilakukan oleh orang-orang munafik ahli bid'ah yang pandai bersilat lidah minat talbis berupa melakukan persamaran samar-samaran ya, melakukan tindakan yang tidak jelas, menyamarkan suatu hal yang yang hak menjadi yang yang batil ya, yang batil menjadi yang hak, yang disamarkan wat tadlis pembohongan, ya, melakukan penipuan alal awam atas orang-orang awam. Menunjukkan apa? Mereka ini ahli bid'ah ini tidak akan bisa pernah menipu orang-orang berilmu. Inilah salah satu keistimewaan orang yang berilmu Sehingga dia tidak rontok di hadapan orang-orang mubtadi ada orang-orang yang ingin merusak Islam. Umumnya kena orang awam. Ya. Hmm. Wa qalbul haqa'i ila awham Ya. Eh, dan membalikkan suatu kebenaran ya kebenaran itu kepada perkara yang samar. Wa ja'al sunnah bid'ah dan menjadikan yang sunnah jadi bid'ah wal bid'ah sunnah dan bid'ah juga menjadi eh, sunnah terbalik dibuatnya ma dzakarahu Syekh Muhammad Ahmad al arawi fi usulul bid'ah was sunnah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad al adawi di dalam kitabnya Usulul Bid'ah wa Sunan ya ba'da an takallama al bid'ah al-idhafiyah annaha masru'ah min wajhin wa ghairu masru'ah min wajhin akhar setelah dia membicarakan tentang bid'ah idhafiyah di mana bid'ah idhafiyah ini pernah kita bahas bahwasanya satu sisi dia itu dari satu sisi ada dalilnya tetapi dari sisi yang lain dia bid'ah jadi bahasanya al aslu sunnah wal kifiyah bid'ah maksudnya dari asal dalilnya ada tetapi tata caranya yang seperti itu jadi bid'ah ya berdoa ada dalilnya tetapi menciptakan tata cara berdoa jadi bid'ah yang tidak ada dalilnya tentunannya ya zikir-zikir, zikir-zikir setelah salat fardu ada disunnahkan tetapi harus dijamaahkan dan keroyok rame-rame doa itu menjadi bid'ah. Ya, berdoa adalah ibadah, kan begitu. Ada dalilnya. Tetapi tatkala dia dipakai doa jamaah setelah salat fardu jadi bid'ah. Ya, ini yang menjadi menarik yang pada zaman sekarang ini ini yang mengenai orang-orang awam, umumnya orang awam, ya. Meskipun kita uh, orang awam juga untuk tingkatan tertentu, Tentu kita tidak ingin tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Wa dzakar amsilatan katsira al bid'ah al-idafiyah di mana dia di dalam kitabnya ini menyebutkan contoh yang sangat banyak dari bid'ah yang idafiyah. Qala wa min dhalika ta'lamu anna man yunkir anna man yunkirul bid'ah al-madhkurah innama yunkiruha bil i'tibar thani wa huwa al ibtida'. Ketahuilah oleh kalian atau oleh Anda bahwasanya orang yang mengengkari bid'ah yang disebutkan tadi seperti yang saya sebutkan juga tadi contoh-contohnya ya itu kan bid'ah dia hanyalah mengingkari dari sisi yang kedua yaitu dari sisi bid'ahnya bukan kita mengingkari dalilnya ya bukan kita dari sisi mengingkari dalilnya fama tasma'uhu min ba'din nas min min anna fulanan yunkiru dzikr eh, eh, aw ad-du'a aw as-salah 'ala nabi aw qira'at al-quran huwa kalamun nasha'an jahlin bid-din Apapun yang engkau dengar dari sebagian manusia bahwasanya si fulan tersebut telah mengingkari zikir, telah mengingkari doa, telah mengingkari selawat atas Nabi, telah mengingkari membaca Al-Qur'an, itu adalah perkataan yang muncul dari kebodohan terhadap agama. Wajahlun bima yu'nihi al-munkir dan kebodohan dari apa yang dimaksudkan orang yang mengingkari itu. Yang diingkarinya bukan dalilnya, tetapi dalam proses seperti itu yang kita ingkari bukan bukan dalil untuk berdoa, tetapi tatkala ada doa jamaah setelah sholat fardu, itu yang kita ingkari. Ya. Hmm. Awwa kalamun yuradu minhu bi sahibil qaul atau sebuah perkataan yang dia inginkan supaya dia terkenal. Ya, engkau lihat itu kan? Nah, dia mengingkari salawat, dia mengingkari salat kata dia. Dia mengingkari Eh, doa dan lain sebagainya. Itu supaya dia terkenal, populer, ubu syuhra ubu tasaddur, ya, ingin tampil dan lain sebagainya. huwa imma jahlun aw tajahalu. Orang seperti ini, ya, keadaannya bisa memang dia bodoh atau memang pura-pura bodoh. Nah, begitu, ya. Jadi permasalahan adalah tatkala kita mengingkari maulid Nabi, kita mengingkari Isra dan Mi'raj, kita mengingkari tahun baru, bukan mengingkari meskipun itu bid'ah apa namanya itu adalah kategori dari sisi bid'ah hakiki karena nggak ada dalil sama sekali ya bukan berarti kita mengingkari kecintaan kepada Nabi alaihi Wassalam oh kalian nggak kalian nggak cinta kepada Nabi musuh agama Islam kenapa kalian mengingkari maulid kata dia orang awam pasti tertipu oleh orang-orang yang masuk dalam kategori hadis yang kedua ini. Orang munafik yang pandai bersilat lidah. Lihat mereka itu yang ngaji-ngaji sunnah itu kata dia ngaji sunnah lagi. Ya kan? Berarti dia ngaji bid'ah. Mereka mengingkari membaca Al-Qur'an kata dia. Ya tentu kita mengingkari kalau mereka membaca Al-Quran malam Jumat surat Yasin. Kita ingkari itu prosesnya. Kenapa harus malam Jumat? Kenapa harus surat Yasin? Itu yang kita ingkari. Kalau enggak keutamaan membaca Al-Quran dan dalilnya siapa yang berani mengingkarinya kalau dia sahih? Ya, ini harus dipahami dalam masalah seperti ini. Ya, umumnya ya orang-orang awam tertipu di situ. Oh iya juga ya kata dia. Karena memang dia nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin dari ajaran Islam, maka dia diombang-ambingkan oleh syaitan dari kalangan manusia. ya itu harus dipahami dalam masalah ini yang yang yang saya lihat ya mayoritas permasalahan di Indonesia ini umumnya dari sisi dari sisi sini ya dari sisi masalah ini lalu muncul orang awam dan lain sebagainya bertindak keterlaluan dan lain sebagainya atas nama agama semuanya atas nama agama entah agama yang mana kita nggak tahu ya tapi saya rasa kita tidak usah berpanjang banyak sekali pembahasan ya sekedar saja ya sebagainya juga nanti anak khawatir e, menjelaskannya butuh e, eh, sebetulnya ya anak khawatir bukan enggak e, meremehkan kemampuan antum tidak tetapi sebagainya adalah e, membutuhkan memang orang-orang e, yang e, secara, secara khusus tolak ilmi syari ya pembahasan-pembahasan masalah takfir di sini ada masalah masalah takfir kemudian memboikot ahli bid'ah saya tidak berdalam-dalam dalam masalah ini ya itu pembahasan-pembahasan khusus ya ini kita masuk ke uh, pembahasan yang hadis yang ke-13 hadis yang ke-13 hadis ke-13 ini adalah hadis yang ketiga penyebab manusia menyimpang dari ajaran sahabat dari metode beragamanya para sahabat. Hadisnya sangat terkenal ya yang merupakan salah satu tanda kenabian Nabi alaihi wasallam. Ya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain sebagainya yang sampai sanatnya sampai Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Rasulullah taala Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Judul hadis ini adalah tadbirul jahilin, ya, penyesatan orang-orang bodoh. Penyesatan orang-orang bodoh. Berarti yang menyesatkan orang bodoh, yang tersesat bodoh juga berarti. Karena orang-orang yang berilmu gak kan mampu disesatkan orang-orang bodoh. Ini fenomenanya ada banyak sekali ya di masyarakat kita banyak sekali. Tapi kan kita perlu ya sebetulnya hal ini sudah disebutkan di dalam wahyu, sudah disebutkan dia. Ya, jadi tidak ada alasan bagi orang menolaknya, tidak ada alasan bagi orang mengingkari fenomena hal seperti ini karena memang sudah disebutkan, ya, sudah disebutkan dalam hadis. Hadisnya ya sebagaimana sampai sanadnya sampai Abdullah bin Amr bin Al-As dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas." Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan mengangkatnya dari dengan mengambilnya menariknya dari e, dada-dada uh, uh, manusia, maksudnya para ulama, ya. Artinya tidak dicabut gitu ilmu itu. Ya. Cara Allah mengangkat ilmu itu bukan diambil dari dada-dada para ulama, tetapi apa? Walakin yaqbidul ilma akan Allah cabut ilmu itu biqabdil ulama dengan mewafatkan para ulama. Itu dia. Wafat ulama, bukan orang awam yang wafat ini, ulama. Ulama hakiki bukan ulama-ulamaan atau yang mengaku ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Nah, ini dia permasalahan. Sampai apabila tidak ada lagi yang tersisa seorang alim yang hakiki, ya. Ittakhadan nasu ru'usan juhala. Maka manusia pun mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Pemimpin ada dua, pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan ya pemimpin pemerintahan ya tentu kita tahu di mana-mana mayoritas sekarang ini orang-orang yang bukan orang yang paham agama baik tingkat pusat maupun daerah hmm. itu maklum akhir zaman disebutkan dalam hadis kemudian pemimpin agama tentu ya yang menjelaskan agama ini sebagaimana yang ada pada zaman Rasulullah itu juga mustahil pada zaman sekarang kita dapatkan padahal dai kan banyak banyak sekali dai ya luar biasa banyaknya dai sementara itu Ramadan ya tetapi kenapa tidak terjadi perubahan yang begitu signifikan dalam pemberantasan kesyirikan dan bidah di negeri ini? Nah, itu menjadi patut pertanyaan. Jadi apa yang didakwahkan selama ini? Ya, kalau hanya menjelaskan simpulan korupsi itu orang Cina lebih paten, disediakannya peti mati langsung ditembak di tempat atau nah, dieksekusi. Kita nggak sampai ke sana. Hmm. Fasu'ilu lalu mereka ditanya Ya. Siapa yang siapa yang bertanya kepada mereka ini? Fasu'ilu, orang yang mengangkat orang-orang yang tidak berilmu menjadi ulama. Siapa yang bertanya kepada mereka? Hah? Enggak mungkinlah para penuntut ilmu syar'i yang duduk dengan ulama, orang awam lah yang bertanya kepada mereka. Karena kan kita tahu inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalian harus menuntut ilmu dari memang orang pakarnya. Kan begitu. Tentu yang bertanya kepada mereka orang-orang awam. Hmm. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Lalu dia pun berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Fadallu, dia pun tersesat wa adallu dan menyesatkan orang lain. Ya. Dia sesat karena berfatwa tanpa ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah memiliki satu karya tulis dalam masalah Usulul fikhi Ilamul Muwakki'in an Rabbil Alamin. Pemberitahuan terhadap orang-orang yang memberi tanda tangan atas nama Allah. Baik dia yang dua jilid, dua jilid Darul Hadis ataupun enam jilid yang ditahqiq Syekh Masyur Salaman kalau saya tidak keliru. Hmm. Masalah usul fikih. Nah, ini hadisnya ya Penyebab menyimpangnya manusia dari metode beragamanya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah munculnya tampilnya orang-orang bodoh yang berfatwa. Lalu ada orang-orang awam yang mengambil fatwa mereka. Tentu metode seperti ini kan menyimpang dari jalan sahabat. Kenapa? Sahabat sendiri yang menyaksikannya, yang berjumpa dengan Rasulullah, yang berguru langsung dengan Rasulullah, menyaksikan wahyu turun dan mereka menghafal dan mengamalkannya dan mengetahui bagaimana hadis dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tetap apa memuliakan para ulama dari kalangan mereka karena enggak semuanya para sahabat itu ulama kita ambil contoh Abu Musa Abu Musa al-Asy'ari kan seorang ulama juga tetapi dia tunggu fatwanya Abdullah bin Mas'ud untuk melihat memberikan putusan terhadap orang-orang yang melakukan halaqah-halaqah zikir menunggu sholat subuh pada zamannya yang diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi. Kalau enggak dia bisa saja berfatwa. Kenapa diingkar ini enggak ada ini pada zaman Rasulullah. Dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi ulama sahabat itu yang lebih alim dari mereka lagi. Itu metode sahabat. Ya, oleh karena itu diceritakan kepada Ustaz oleh guru kita Dr. Khalid eh, Sultan Al-Khalid dari Kuwait, dia pernah berkata, tatkala Ibnu Bas rahimahullah merupakan ketua dewan ulama besar kibar ulama di Saudi masa hidup selesai salat uh, Imam uh, Imam Ibnu Bas menyampaikan sedikit tausiah tentang kalimat wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang hadir itu ulama, yang hadir itu para ulama kibar diantaranya, penuntut ilmu besar diantaranya. Sedangkan Ibnu Bas men men mensyarahkan, menjelaskan uh, uh, surat An-Nasr. Mereka juga sudah tahu isinya. Mereka juga tahu isi kandungan bagaimana. Tetapi mereka tatkala mendengarkan tausiah Ibnu Nubas mereka nangis semua, menangis. Yang hadir itu menangis bagaimana Ibnu Abbas menjelaskan tentang wal asr innal insana Mereka menangis. Padahal mereka juga tahu kalau disuruh ya cer, uh, sampaikan apa kandungan, semuanya tahu. Orang ulama juga yang hadir. Kan begitu. Ini menunjukkan penghormatan terhadap ulama itu sangat besar. Dan memang ulama benaran bukan ulama-ulamaan. Ini kan gak ada fenomena di negeri kita ini yang seperti ini, yang diakui dunia, keilmuannya, dakwahnya, akidahnya yang selamat, kecintaannya kepada sunnah. Tidak bisa dipungkiri kecuali dari kalangan golongan orang-orang hadis yang kedua tua, eh, tadi, orang munafik atau yang mewarisi sifat-sifat munafik yang pandai bersilat lidah, pandai berkoar-koar, pandai merangkai kata, Akhirnya dia tampil di hadapan manusia berfatwa, masuk hadis yang ketiga. Ya. Maka oleh karena itu ya ikhwan, fenomena sebagian ya orang pulang naik haji tiba-tiba jadi ustadz wajar di negeri kita ini. Dia memiliki harta di kampung halamannya, ketua BK masjid jadi ustadz wajar di negeri kita ini dia memimpin tah, uh, eh, uh, eh, tahlil tah, tah apa nama saya lupa surat yasin tahtim tahlil dan lain sebagainya jadi ustad di negeri kita ini artis tobat jadi ustad ada di negeri kita ini ya pendeta masuk Islam jadi ustad ada di negeri kita ini semuanya dan semuanya didengarkan orang ya tiba-tiba jadi ulama seperti sekjen MUI sekarang tak dari mana dia itu ulama orang Medan itu ya karena di kampung halaman saya wakwa sekjennya ya wasakjen MUI sekarang. Tahun 90-an masa Ustaz nggak tahu sunnah ini biasa ceramah maulid di kampung halaman saya di tiang layar sana. Lawak lawak, lu lu pandai, pandai lawak lawak dia. Luar biasa. Jadi wasek-wasek jenmui berfatwa dia dan lain sebagainya sehingga e, rokok adalah kencing i, iblis. Tahap apa saya lupa ada tahap apa bahasa saya lupa, agak lupa. Apa katanya itu rokok itu adalah air kencing iblis atau apa lupa saya tadi kalau Kira-kira sebegitu. Aneh-aneh yang muncul. MUI, Majelis Ulama Indonesia, bukan dua daerah, pusat. Tetapi kenapa dia didengarkan? Kenapa dia begitu, manusia begitu hormat orang-orang awamnya? Ya. Kenapa? Karena dia berbicara pandai menyusun kata, mengkritisi pemerintahan dan masyarakat memang kurang percaya pemerintah sekarang ditambah lain kata-kata yang luar biasa, ya. Dan berbicara sifatnya umum. Berbicara sifat umum siapapun bisa berbicara mendetail tentang agama ini mana bisa dia oleh karena itu tatkala dia mengkritisi Ustaz eh, Abdul Hakim Ustaz Yazid aneh-aneh yang muncul kalau hanya membicarakan awam A dan lain masalah korupsi masalah BBM naik dan segala macam itu nggak perlu jadi mui kan gitu ya kenapa kita membicarakan mengingatkan hal seperti ini karena akan menipu orang awam. Kalau dia tadi bukan muslim, ya biarkan saja di situ istilahnya. Ini dia menipu orang awam. Sehingga orang menganggap itulah mui, itulah ulama. Ya. Sehingga sering datang lagi balik ke negerinya ini di Medan ini untuk Isra Mi'raj Maulid, datangkan kemari orang-orang tasawuf. Ya. Kita sedih melihatnya. Seperti itulah masyarakat kita melihat itulah ulama. Kita membicarakan ini sekarang hadis yang ketiga. Apa nggak menyimpang manusia dari jalan sahabat ini? Kita jelaskan ini loh dalilnya ini begini sahabat dan lain sebagainya. Yang nampak bagi dia nggak seperti itu. Jadi dikiranya itulah agama ya. Yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis an sababi 'azimi min asbabi syarr wad dalal fil ummah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam hadis ini yang merupakan salah satu tanda kenabian, salah satu penyebab yang besar dan penyebab eh, sebab-sebab kejelekan dan kesesatan di umat ini, ya. Dzalika nah, linahdarhu. Ah, hal itu agar kita berhati-hati waspada darinya wa naslam min agar kita selamat dari kejelekannya, agar kita selamat dari orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu atas nama Islam untuk mendapatkan kepemimpinan, ya wa huwa al ummah la tu'ta min kibali ulama'ihim ya al ummah la tu'ta min kibali ulama'iha wa inna ma tu'ta min rusil juhala alladhina nus nusibu umat ini tidak didatangkan dari sisi ulama'nya ya tu'ta tidak didatangi ulamanya ya umat ini tidak mendatangi ulamanya tetapi siapa yang didatangi mereka adalah orang-orang yang diangkat jadi ulama oleh karena itu terkadang saya heran juga ada istilah itu uh, pembekalan kaderisasi ulama. Ulama itu bukan di kader. Seminggu jadi ulama. Ya, kaderisasi ulama. Bahasanya pun salah. Kalau dibuat kaderisasi dai masih mending. Meskipun para ulama umur doa, para ulama adalah mereka lah dai. Tapi masih mending dihaluskan sedikit dai gitu kan. Ya. Ini kaderisasi ulama. Enak kali jadi ulama seminggu. Besok sudah terjun berfatwa ke masyarakat. Ya. Au nasabu anfusahum ulama atau mereka yang mengklaim menegakkan dirinya mereka ulama untuk orang-orang muslim. Ya. Baik secara sengaja maupun tidak uh, tidak baik secara langsung maupun tidak. Secara tidak langsung itu yang banyak di sini. Kenapa? Dia tampil di podium dengan pakaian ulama. Masyarakat dikira seperti itulah ulama, ya, yang katanya amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya seperti modelnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah mengatakan, "Celalah pemimpin-pemimpin kalian, tapi nampakkan dengan cara amar ma'ruf nahi munkar." Orang Yahudi Fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Lalu mereka ini ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Faidah hasala hadal amr apabila telah terjadi perkara ini hasalal ibtida'u fid din maka muncullah bid'ah dalam agama wat tahrik dan penyimpang wat taghyir perubahan wat tabdil penggantian wa hasalat dalal wal idlal hasillah sesat dan penyesatan kalau orang yang tidak tahu dalam suatu masalah dia berfatwa dalam masalah itu maka dia akan berfatwa memunculkan bid'ah karena dalam pepatah Arab hakim syai'la yutihi. Orang yang tidak memiliki dia tidak akan bisa memberi. Orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak akan mengeluarkan produk ilmu. Ya. Oleh karena itu, oh ini boleh, nggak apa-apa, ini boleh. Alasannya ini cinta Nabi dan lain sebagainya untuk menghidupkan kembali sejarah Islam dan lain sebagainya. Ya. Nah. Sehingga apapun, makanya salah satu munculnya bid'ah bid'ah ini sebetulnya orang awam nggak akan mampu menghidupkannya orang awam itu melakukan satu bid'ah kan digerakkan oleh pendapat ustad-ustad tanya ustad dia mana ustad oh boleh jadilah dia kan orang awamnya nanya dulu nggak mungkin dia langsung ciptakan sendiri saya juga sudah teliti orang awam ini ada nggak dia langsung membuat bid'ah baru atas inisiatifnya ya kemudian populer nggak pernah sepengetahuan saya ya ada yang memulirkannya dulu ditanya ada pemimpinnya ditanya ke arah sana oh nggak apa-apa baik oh nggak apa-apa baik jadilah itu Faqauluhu innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas ay la yarfa'ul ilma naz'an min suduri ulama wa hafidatuhum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu ilmu itu sekaligus dari dada-dada para ulama dan orang-orang yang menjaga ilmu itu. Wa qawluhu walakin yakbidul ilma biqabdil ulama yani yarfa'ul ilma bimautil ulama. Ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Wa qawluhu hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Maksudnya adalah ja'alu ba'dar rijal juhal fi maqamil ulama al-muftin. Mereka menjadikan sebagian tokoh-tokoh yang tidak berilmu pada posisi ulama untuk berfatwa. Dan perkataan Rasulullah SAW, "Fasu'ilu ai sa'aluhum an ahkamid din." Ditanya kepada mereka tentang hukum-hukum agama, baik dia akidah, muamalah dan lain sebagainya. Ya. Wa qauluhu fa'aftau bi ghairi ilmin. Perkataan Rasulullah fa'aftau bi ghairi ilmin Ay bi ara'ihim wa zununihim fayatakallafuna ma la ya'lamun. Ya dengan pendapat dan perkiraan-perkiraan, dengan dia memaksakan diri dengan suatu hal yang dia tidak mengetahuinya. Hmm. Oleh kami katakan dollu, mereka sesat wa adallu, yakni menyesatkan orang lain. Dia sudah sesat lalu menyesatkan orang lain. Wa qad bayyana al-Imam Asy-Syatibi fi kitab al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi telah menjelaskan masalah ini di kitabnya Al-I'tisam. Ya, baik banyak sekali kitab Al-I'tisam pernah saya sebutkan yang baik yang ditahqiq diteliti oleh Syekh Muhammad Rasid Ridho do jilid, kemudian Syekh Salih bin Al-Hilali juga do jilid, kemudian Syekh Masyur Salman ya sekitar 5 jilid kalau saya nggak keliru. Kemudian yang tanpa tahqiq, Itisam, ada satu jilid, ada dan, dan sebagainya. Ada risalah untuk mendapatkan gelar doktor, ada tiga jilid. Begitu pentingnya kitab ini, masalah Itisam ini, yang dikarang oleh Imam Syatibi, ulama dari mazhab Maliki, ya. Bukan mazhab Syafi'i lagi. Karena menunjukkan para ulama itu tidak terfokus pada satu mazhab. Karena mazhab itu ya ikhwan bukan agama. Sehingga kita tidak boleh harus mazhab ini, harus mazhab ini, harus mazhab ini. Karena kebenaran tidak ada, tidak terkumpul pada satu mazhab saja. Kalau orang mewajibkan harus mazhab dan kebenaran itu ada pada mazhab itu, memastikan orang awam harus bermazhab, maka kita katakan apa mazhab orang sebelum mazhab lahir. Apa mazhab orang-orang yang sudah dijamin masuk surga itu dari kalangan sahabat? Apa mazhab mereka? Mereka sudah dijamin masuk surga. Begitu ya. Kita kan mau masuk surga. Contohnya orang-orang yang masuk surga. Tapi kita nggak memusuhi mazhab. Apa? Artinya yang sesuai dengan hak kita terima, yang nggak ditolak. Begitu dia. Hmm. Kebalikannya di orang yang mengaku mazhab Syafi'i enggak, dia cari yang bagaimana dia cari suatu hal yang bertentangan dengan agama tetapi ada ulama mazhab yang membolehkan. Contoh, makan-makan di tempat orang meninggal. Di sebagian kitab-kitab Syafi'iyah dan bahkan di kitab Al-Um Al-Imam Syafi'i membencinya, mengharamkannya. Tapi tetap saja dicari mana kitab-kitab Syafi'i yang membolehkan. Jadi bukan kebenaran yang dicari, apa yang sesuai dengan hawa nafsu tadi. Ya, karena masalah makan, makan, makan. Masalah perut. Kaifa yattakhidun nas ya, Al-Imam Asy-Syatibi, Asy-Syatibi menjelaskan tentang kita al-ittisam, kaifa yattakhidun nas ru'usan juhala. Bagaimana manusia itu mengambil para pemimpin tokoh-tokoh itu sebagai orang-orang sebagai tokoh-tokoh yang tidak berilmu itu orang bodoh sebagai pemimpin ya faqala dia berkata an ya'taqidal insanu fi nafsihi aw yu'taqadu fihi annahu min ahli ilmi wal ijtihad fid din Seseorang itu berkeyakinan di dalam dirinya. Ini yang lucu saya lihat. Dia berkeyakinan dalam dirinya atau diyakinkan, dipaksa dia harus yakin, ya. Bahwasanya dia termasuk ahli ilmu dan orang yang pandai, orang yang bisa berijtihad dalam agama. Kalau meyakinkan dirinya itu banyak sekali, dia ingin tampil. Ada juga dipaksa dia harus um, dia memang berhak sudah layak untuk berbicara tentang agama. Kapan? Saya tanya antum, sebulan lagi orang Ramadan kapan? pada malam pertama bulan Ramadan itu yang berbicara ketua BKN. Ya. Dia berbicara tentang agama, tentang puasa dan lain sebagainya hukumnya. Berbicara dia. Aneh-aneh yang muncul. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Likulli imrin tetapi likulli amrin katanya. Beda artinya likulli imrin dengan likulli amrin. Likulli likulli imrin itu yang benar. Setiap orang artinya likulli amrin perkara, lain artinya. Jadi malam pertama ketua BKM itu berbicara. Hah? Dipaksa diangkat dia. Atau memang dia ingin supaya untuk apa supaya nampak ketua eh, dia yang pertama berbicara sebelum giliran usat-usat yang dipanggil untuk mengisi di tempat itu. Begitu sekarang ini. Lalu kita dikatakan mencela orang, sedangkan agama dijadikan mainan. Kita kan ingin menjelaskan agama ini dengan hak. Kita tidak mengatakan kita yang paling berilmu, kita tetap belajar. Tetapi kita nggak berani berbicara sembarangan ya sedangkan walam dia berutil derajat dia tidak sampai dengan derajat itu seperseribunya pun enggak kalau menurut saya kenapa ijtihad sebagaimana dikatakan al Imam Al Ghazali udah paling ringan ini karena kalau kita ambil pendapat-pendapat Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi, enggak sanggup jadi enggak ada yang bukti pada zaman sekarang. Karena salah satu syarat yang sangat berat yang dibuat Al-Imam An-Nawawi harus menguasai bahasa Arab secara mendetail, ilmu bayan, ilmu balaghah dan lain sebagainya mendukungnya. Seakan-akan harus kita seperti Al-Imam As-Sibawaihi dalam ilmu nahu. Mana ada yang mampu pada zaman sekarang? Paling kita orang orang ajam lagi, bukan orang Arab. Ya, kita ambil pendapat yang paling ringan saja dikatakan Al-Imam Al-Ghazali dan kitabnya Al-Mustasfa bisa berbahasa Arab yang mendukung dia untuk memahami karya-karya Al-Quran dan Sunnah dan berarti tidak perlu jadi pakar kali dalam ilmu nah, mengetahui ilmu usul fikih mengetahui ilmu mustalah hadis tahu masalah ijma ya supaya dia jangan berfatwa menyelisih ijma karena ijma hujah tahu masalah perselisihan para ulama agar dia tidak mendapat mendatangkan pendapat aneh pendapat yang ketiga Kan begitu. Misalnya sahabat ber, berselisih kepada dua pendapat, datangkannya pendapat ketiga, dia yang benar, seluruh sahabat salah. Para sahabat dari zaman masuk surga. Salah semua, dia yang benar. Ini nggak mungkin. Nah itu pentingnya kita mengetahui harus mengetahui masalah perselisihan. Lalu orang-orang pada zaman sekarang mengatakan tidak usah berbicara masalah perselisihan. Lalu gimana dia berfatwa? Dari mana dia tahu itu pendapat yang diamalkan itu yang benar? Dari mana dia yakin bahwasanya amalannya itu diterima oleh Allah? Kan kita harus tahu ada nggak perselisihan para ulama mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Ada nggak yang pakai dalil? Ada siapa yang nggak pakai dalil kan begitu? Ya, dan lain sebagainya. Mengetahui nasih dan mansuh, hukum-hukum yang sudah diangkat, hukum-hukum ayat-ayat yang telah diangkat eh, di, diangkat ayat-ayat yang tidak ada lagi tetapi hukumnya tetap ada dan itu kan perlu dipelajari semuanya. Ya kemudian bagaimana akhlak adab-adab berfatwa itu nggak sembarangan ya harus menjaga muruah wibawa nggak mungkin pula duduk-duduk kedai kopi lalu berfatwa kayak sudah pada zaman sekarang hidup dia baca koran bapak para ulama itu dia menjaga diri nggak bergaul kepada sembarangan orang dia pakaiannya dijaga bagaimana berpakaian seorang ahli ilmu tentu dengan kaidah-kaidah syar'i bukan pula harus pakaiannya seperti pakaian saya ini ya harus seperti ini ulama enggak itulah maka tertipu 212 yang keluar kan seperti ini maka muncul Mart 212 partai politik 212 persaudaraan 212 dan kita enggak masalah membicarakan masalah perjuangan mereka itu kita syukuri tapi caranya salah hasilnya kan nampak <clears throat> hasilnya kan nampak enggak bisa ditipu kok rebutan 212 itu mereka berselisih alumni inilah alumni itu eh, mana keikhlasan itu mana keikhlasan itu ya lalu apa yang kalian rasa eh, kalian mencela saja apa yang kalian lakukan kita mau sibuk memperbaiki dakwah tauhid menjelaskan sunnah itu apa rupanya nggak dihargai dakwah para rasul kan begitu dakwah para rasul apa dengan cara itu nanti yang akan yang akan menjayakan umat ini karena hadis yang terakhir hadis yang terakhir yang di dalam kitab ini hadis nomor 40 ya hadis nomor 40 Rasulullah kan menyebutkan lima fase kepemimpinan dalam Islam. Fase nubuah, fase khulafa'ur rasyidun, kemudian fase raja-raja, kemudian kelima fase setelah tumbang raja-raja di Taman Mustafa al itu, fase seperti kita sekarang ini. Lalu yang kelima ini yang menarik, dia sebutkan eh, khilafatur rasyidah dia sebutkan khilafah rasidah. Setelah Rasulullah disebutkan khilafah rasidah. Dia ditutup dengan khilafah rasidah. Berarti ia menjadi khilafah atau yang mendirikan yang akan menegakkan khilafah rasidah harus beragama dengan sebagaimana agamanya khilafah rasidah yang pertama. Inilah kita lakukan proses ini perbaiki umat. Ya. Karena Rasulullah sebutkan ciri-cirinya khilafah Rosida di akhir khilafah Rosida khilafah khilafah Rosida Abu Bakar Umar Utsman Ali berarti nanti yang akhir zaman mereka beragama sebagaimana Abu Bakar Umar Utsman Ali seperti itu persis berarti masyarakat yang berada di situ seperti mereka seperti generasi sahabat itu baik akidahnya dan lain sebagainya maka kita nggak perlu terlalu pusing-pusing nanti musuh Islam begini apa mereka mengetahui masa depan apa subhat yang terbesar pada pemilu terdahulu Syiah akan menguasai parlemen. Menteri agama jadi Syiah. Menteri agama dari kalangan Syiah. Itu menteri agama sekarang Syiah. Marah-marah dia nanti kalau bilang Syiah. Siapa nama menteri agama sekarang? Lukman? Luk orang Syiah itu? Mana orang Syiah itu? Mana subhat mereka dahulu itu? Diam semua. Jadi jangan kita ini jangan ditakut-takuti dengan pemilu. Jangan ditakut-takuti dengan dan lain sebagai perkataan-perkataan yang tidak berfatwa tanpa ilmu ini masuk dalam hadis yang ketiga itu antum percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan Islam. Karena khilafah Rasidah akhir zaman khilafah Rasidah harus sama dengan khilafahnya setelah nak Rasulullah. Jadi nggak akan bisa muncul dengan eh, kerasaan akidahnya benar, mengamalkan sunnah kecuali proses mendalami ajaran Islam ini dengan baik dan benar. Kalau nggak nggak mungkin. Tetapi manusia memang gimana? ya fakta di lapangan pun sudah terjadi tetap memang nggak bisa ya apa namanya terbuka wawasannya udah tahu kita nama nama yang disebutkan itu berbutan mereka sekarang ya dan lain sebagainya ya lalu dilanjutkan au annahu min ahli walam yablughu tilka darajat faya'mal ala dhalik lalu dia beramal atas itu wa wa yu'addu wa yu'addu dan dianggap pendapatnya itu ijtihadnya itu fatwanya itu sebagai fatwa artinya apa dianggap ya sebagai fatwa ahli ilmu ya berarti sekarang ada ada penyamaan antara fatwa ulama benar dengan ulama-ulamaan dianggap sama nah ini yang terjadi di negeri kita ini juga wa khilafuhu khilafan perselisihan yang terjadi itu, ya kalau eh, perselisihan yang muncul atas itu dianggap perselisihan dalam Islam. Contoh, ijma telah terjadi bahwasanya makan-makan dan minum di tempat orang meninggal ijma di kalangan sahabat haram. Ijma di kalangan sahabat itu haram. Kunna na'uddu al-ijtima' fi baitil mayit bahasanya itu minan niyah kami menganggap para sahabat mengatakan berkumpul-kumpul di rumah ahli bait termasuk dari niyah meratapi. Ijma itu nggak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat. Ijma sampai di Indonesia jadi perselisihan. Karena ada yang buat boleh diselisihnya ijma sahabat. Suatu yang sifatnya ijma nggak ada masalah di, di tempat kalangan ahli ilmu sampai di Indonesia jadi masalah perselisihan. Ya. Kenapa? Karena orang awam yang berfatwa tampil. Sikit-sikit, ah itu kan masalah berselisih. Lalu kita tanya, siapa yang berselisih? Orang awam Indonesia dengan ulama. Ini nggak dianggap dalam ilmu. Kenapa? Karena masalah perselisihan terbagi dua. Pertama, ikhtilaf tanawur. Itu sejenis. Ya, ada masalah. Salah satu ikhtilaf tanawu' adalah perselisihan salaf dalam menafsirkan Al-Qur'an. Contohlah ikhtilaf tanawu' dalam masalah doa-doa iftitah yang sampai sekitar 12 bentuk. Ikhtilaf tadad, ini yang kedua. Ikhtilaf tadad yang bertentangan, nggak mungkin dua-duanya benar, terbagi dua. Yang pertama yang dianggap ikhtilaf yang dianggap, diakui dia istilahnya. Kenapa? Perselisihan antara ahli ilmu, seperti ikhtilaf di antara mazhab. Para ulama mazhab. Mereka memang para mujtahid, mereka berselisih dalam masalah kunut misalnya dan sebagainya. Ini di, dianggap, diakui perselisihan ini. Yang kedua, ikhtilaf tadad tidak dianggap. Ya. Seperti perkataan masalah jilbab budaya orang Arab ini antara orang liberal berselisih dengan seluruh ulama kaum muslimin. Nah, ini nggak dianggap. Atau orang awam Indonesia berselisih dengan para sahabat. Nah, ini nggak dianggap. Berselisih juga memang, tapi dengan siapa berselisih sekarang? Apakah antara para ulama atau antara orang awam? Perselisihan yang nggak dianggap lagi adalah perselisihan sesama orang awam. Dia awam, dia awam sama-sama berselisih. Nah, ini dua-duanya nggak laku. Sudah? Ya. Walakin taratan yakunu dzalika fi juz'i wa far'i min al-furu'. Terkadang perselisihan itu ya terkadang itu adalah muncul di cabang-cabang agama ini. Ya, meskipun Syekhul Islam menolak masalah pembagian agama menjadi cabang dan e, usul pokok ya, semuanya pokok. Oleh karena itu eh, Abu Bakar eh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala meninggal dia melihat seorang yang berjalan menjulurkan kainnya melebihi mata kaki, apa dia diam? Dia mengatakan ya akhi, ya, ya ibni akhi, wahai anak saudaraku, angkatlah kakimu, angkatlah kainmu karena itu lebih dekat kepada uh, ketakwaan. Umar bin Khattab mau meninggal ini. Diberi minum, keluar air minuman itu dari perut bekas tusukan Abu Lu'lu Al-Majusi itu. Ya, udah meninggal, udah sekarat tapi masih mengingkari masalah yang dianggap sepele orang, menjulurkan uh, kain uh, kain di bawah mata kaki yang sekarang terbalik, ya. Ibu-ibu yang melakukannya, bapak-bapaknya ah, terus tutup kakinya. Lihatlah ke pajak pasar. Lihat ibu-ibu semua di atas mata kaki sunnah, tapi kalau bapak-bapaknya dia malu-malu dia tutupnya kakinya. Terbalik. Saking sunnah dia ada selutut lagi pakaian perempuan pada zaman sekarang. Wa taratan yakunu fi kulli wa usuli mina usuli. Terkadang perselisihan itu terjadi apa pada apa? masalah-masalah pokok agama. Kan orang-orang awam berfatwa. Ya, masalah-masalah agama. Nah, oleh karena itu muncul apa? Eh, yang yang di negeri kita saya nggak jauh-jauh. Jimat boleh. Masalah usul itu, masalah tauhid, jimat boleh. Karena saya bilang kalau jimat jimat itu kebal kan? Kalau memang jimat kebal dan pelaris dan lain sebagainya, ya Tentu negeri kita ini sudah hebat sekali, takut tinggal ada penjajahan. Kan begitu. Ditembak kebal, ya kan pulang mereka. Kenapa enggak akan berhasil menjajah Indonesia ini? Itu kan ada dimembolehkannya, jimat boleh kata dia. Dengan syarat tidak meyakini bahwasanya jimat itulah yang menjadi sandarannya. Ini syirik kecil namanya. Kalau sempat itu yang jadi sandaran syirkun akbar, syirik besar. Orang awam berpatwa dunia persilatan umumnya itu boleh. Karena memang dasar dunia persilatan kan itu pakai jimat. Ya, saya perlu temukan ada dunia persilatan murni dia. Meskipun di aliran Taiji kita yang belajar pernapasan itu ya, saya juga kurang apa itu. Harus ditanya secara mendetail bagaimana olahraga yoganya itu dan lain sebagainya. Baik. Wahada minal mubtadi'illah produk ahli bid'ah wa alaihi nabah al-hadithus sahih dan atas seperti inilah di telah diwanti-wanti hadis yang sahih annahu qala Allah la yakbiru ilma intizan dan seterusnya sebagaimana yang kita sebutkan hadis barusan sungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu ini sekaligus tapi dengan cara apa mewafatkan eh, para ulama sampai tidak ada lagi ulama manusia mengambil para tokoh-tokoh sebagai pemimpinnya lalu dia dimintai ditanya tentang masalah agama dia berfatwa dia menyesat dan menyesatkan oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah telah mewanti-wanti kita dalam masalah itu dengan perkataan yang sangat terkenal sekali di di Sahih Muslim. Inna hadal ilma fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Hendaklah kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, ada yang kurang jelas? Silahkan kita diskusikan. Wallahu taala ulama di Indonesia banyak yang dikenal di antara Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tetapi dia menyimpang dalam masalah akidah dia memiliki karya tafsir dua jilid diterbitkan oleh Darul Fikri ya banyak tafsir-tafsir birai dengan pendapat tapi kita fikihnya Safina Safina Najah itu bagus kita fikih syarat dia mensarahkan Safina Najah ya kita fikih Syafi'i kemudian ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi ada wafat juga kemudian pada zaman sekarang ini ada ah, mudaris seorang pengajar di Masjid Nabawi eh, si Anis Tahir al Indonesia. Ya. Selebihnya ya saya tidak mengetahui ulama di Indonesia ini. Yang ada apa? Para dai. Orang yang eh, konsisten terhadap akidah yang benar, sunnah dan lain sebagainya. Dan mereka pun tidak mau disebut ulama. Hatta ulama yang hakiki enggak mau mengatakan ulama. Saya ambil contoh saya nasib ini Alba. Mereka tetap mengatakan talibul eh menuntut ilmu. Padahal dia diikat diakui oleh dunia. Ya. Ada bagaimana ciri-ciri ulama, insya Allah akan kita bahas itu umul ulama. Siapa itu ulama? Bagaimana kalau minggu depan? Eh, iya minggu depan. Ya, karena ini nggak cukup dengan dengan berjelas. Kita akan bicarakan umul ulama. Siapa itu ulama? Minggu depannya. Jadi pada hadis yang keempat eh, kita cancel dulu untuk pertemuan berikutnya. Ya, saya rasa masih bisa sebelum Idul ya, sebelum Ramadan ya. Ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas manhumul ulama, siapa itu ulama. Agar ada gambaran bagi kita siapa itu ulama. Bagaimana hukumnya berorganisasi di organisasi kampus yang bersifat umum bukan untuk dakwah di mana organisasi ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Nama saya sudah tidak sesuai syariat Islam. Untuk apa kita bergabung ke dalam? Kan gak, antum kemarin untuk belajar atau gimana? Kampus didirikan untuk apa? Untuk tempat belajar, bukan antum demonstrasi keluar sana. Kasihan orang tua menghabisi dana nggak sedikit hanya untuk demonstrasi tidak di luar sana. Antum gabung-gabung organisasi, kan begitu. Hmm. Ya ikhwan, organisasi ada dua. Ya, organisasi ada dua. Organisasi yang sifatnya ta'awun 'alal birri wa taqwa yang tegakkan di atas eh uh, atas kebaikan dan ketakwaan itu itu wala artinya permusuhan dan persaudaraan tidak ditegakkan atas organisasi itu ini boleh. Contoh apa? Sekolah misalnya, kampus. Seharusnya seperti itu. Sekolah. Ya, sehingga kalau ada keliru di situ, dosennya keliru, gurunya bisa dikeluarkan. Hmm. Atau organisasi yang apa? Yang model kedua yang bermasalah, yang sebut dengan hizbi. Persaudaraan dan permusuhan ditegakkan atas kelompoknya itu seperti partai politik, seperti ormas keagamaan dan lain sebagainya. Itu mustahil Eh, kita lihat ya adanya usaha-usaha untuk amal ma'ruf nahi mungkar yang benar-benar terjadi di dalam. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk supaya itu tetap abadi organisasi itu untuk suatu kepentingan dia. Ada ARD, anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Sehingga yang keliru pun ada badan hukum untuk nya. sudah keliru. Salah pun masih di diambil. Nah, model-model seperti harus anda lihat. Enggak mesti harus eh, ikut ormas. Saya rasa nggak akan marah rektor USU ini, ya nggak ikut ormas, ya atau enggak organisasi maksud saya saya pak, pak masih baru Mas Teguh masih saya juga gak kenal namanya aja yang jelas tapi ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kajian beberapa mesin-mesin ini kan sebuah kebaikan tolong menolong dalam kebaikan dan dia akan dapat pahala ini nanti meskipun dia terkadang nggak paham dia apa yang kita sampaikan muslim oh, muslim nah. kalau nggak muslim dia nggak dapat pahala juga Apakah boleh perempuan menindik telinga lebih dari satu? Maksudnya apa ini? Tindik. Sini satu, sini satu. Ya. Bukan kayak apa itu kan sini satu. Sini. Baik. Yang ya sewajarnya ya. Untuk apa? Berhias tentu nggak bisa uh, kecuali kepada suaminya atau mahramnya. Ya. Itu kalau keluar rumah kan manfaatnya. Yang perlu kita tanyakan adalah untuk apa? Karena Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim, muslimnya seorang itu adalah Islam. Seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Fungsinya apa? Dan kita harus lihat juga untuk menindih untuk dalam rangka apa sekarang. Kecuali kalau misalnya bekas yang lama koyak, ditindih lagi terjadi ya terkadang kena rambut ya apanya itu sehingga koyak lalu di titik tempat baru yang ada masalah itu yang kedua juga namanya tapi kalau sudah di sini ada sini lagi ada satu lagi itu, tuh apa Ustadz, teman aneh mengatakan kalau manhat salaf katanya tidak merujuk pada fatwa ulama. Kita ambil contoh barusan. Kita bicarakan majalah masalah e, manhaj salaf sekarang ini, ya. Saya bicarakan kitab Al-Imam asy Ulamanya Maliki. Itu nggak merujuk pada ulama kita. Apa ngomong-ngomong doang gini? Saya juga nggak bisa lah berfatwa tanpa ilmu nanti saya. Buktinya nggak ada, maka suruh mereka duduk di majelis manhat salaf Barangkali hanya dengar-dengar doang. Ini masuk pada dia kena pada hadis yang kedua, ya, orang-orang yang pandai bersidat lidah, dia kena itu. Coba duduk dulu. Kan begitu. Namanya penelitian, kan mahasiswa, peneliti lah, peneliti, kan gitu. ada pun kalau hanya dengar-dengar nggak susah, tapi hanya dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Itu inti memang hadis pun harus hadis sahih. Sementara kata dia ulama itu orang-orang yang berilmu, benar, yang ulama yang benar, bukan ulama yang masuk pada pembahasan hadis ketiga ini. Itu ulama-ulamaan. Jadi juga harus merujuk kepada mereka. Itu tidak ada yang mengingkari, tetapi harus diingat ya ikhwan. Ulama tidak jadi dalil. Bahkan perkataan ulama kita terima atau tidak sesuai dengan jauh dekatnya dia dengan dalil. Contoh, ada di kalangan ulama Syafi'i membolehkan hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh itu setelah orang meninggal. Kan begitu. Ada dari kalangan itu nggak kita uh, ingkari sebagai amanah ilmiah, pertanggungjawaban secara ilmiah? Ada. Tapi di kitab-kitab ulama Syafi'iyah lain seperti I'anatul Talibin, kemudian Mukhni Muhtaz Asy-Syarbini, ya kemudian al-umnya Imam Asy-Syafi'i itu membenci, mengharamkan. Nah, ini kan terjadi perselisihan di antara mereka ini. Kan begitu. Apakah dua-duanya diambil? Eh, ini sama artinya membenarkan yang salah dan benar. Nggak mungkin. Mengumpulkan suatu hari bertolak belakang kan nggak mungkin. Pasti salah satunya. Nah itulah kita main tolak ukur arkuan dan sunnah itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Faruduhu ilallah war rasul. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu masalah, kembalikanlah untuk mendapatkan solusinya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita timbang secara Al-Quran dan Sunnah, mana yang lebih dekat kepada kebenaran atau yang benar dari dua pendapat yang bertentangan. Begitu dia mau tadanya. Bukan asal ulama langsung diambil. Nah. Ya, saya rasa seperti itu. Ilmiah, manhaj salam, manhaj ilmiah. Enggak bisa sembarangan. Maka kita kajian salam membahas kitab. Tematik pun begitu dia pakai kitab, disebutkan ulamanya, hadisnya sahih atau tidak. Ya. Jarang sekali ada lawak-lawak di dalam. Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah ada sebelum dunia diciptakan itu hadisnya palsu. Lalu apa yang pertama kali diciptakan? Al-Qalam. Itu yang pertama, Al-Qalam. Ya. Itu yang pertama kali diciptakan. Ya bagi eh, akidah Tahawiyah ini barang saya di antara dengan ikut kajian Ustaz Fadli yang membahas secara akidah Tahawiyah itu insya Allah ada dibahas dalam kitab-kitab itu. Nah, yang pertama kali diciptakan adalah Waktu Uktub kullu tulislah segala sesuatu. Adapun Nur Muhammad itu perkataan ahli bid'ah dari kalangan tasawuf. Hadisnya palsu. Hukum mengikuti lomba dengan uang pendaftaran, kemudian uang itu dijadikan sebagai hadiah pemenang, ini riba. Riba. Nasib-nasiban nanti berjudi di situ syukur-syukur menang kan gitu syukur-syukur mereka nggak menang udah hilang duitnya oleh karena itu ya sering datang ke sekolah kita ulumuha ya perlombaan ilmiah ya dari kursus ini juga saya lihat ya sains gitu maka harus kita lihat dulu ada nggak syarat pendaftaran apa uh, uang pendaftaran kalau ada uang pendaftaran nggak kita nggak memutus anak-anak kalau misalnya bebas nggak ada uang pendaftaran putus itu pun kita lihat bagaimana kriterianya nah gitu Bolehkah kita menggunakan listrik di sebarang tempat? Contohnya listrik di kampus, musola. Apakah hal itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat? Taib. Masalah ini ya asalnya adalah tidak boleh karena ini uh, apa namanya kita mem memanfaatkan uh, uh, apa namanya memanfaatkan suatu hal yang bukan milik kita ya asalnya tidak boleh tapi pada kondisi tertentu dia diperbolehkan. Sifatnya yang sudah dimaklumi dia itu dimaafkan. Ya. Seperti mengecas, bahkan sebagian masjid itu meletakkan di luar itu casan. Kalau di masjid yang saya isi, eh, masjid yang, yang di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi, ya, itu masjidnya itu ada di luar khusus untuk mencas. Berarti memang disediakan, berarti tidak ada izin atau di bandara di bandara disebutkan terkadang ada tempat-tempat ngecas eh, memang berarti boleh gitu ya hmm. adapun selebihnya yang merupakan hak masjid hak kampus segala macam ya itu hendaklah ditanya ya e, mempergunakannya memang sepele tetapi itu hak orang karena ada yang membayarnya dan lain sebagainya karena bukan kita kita hanya memanfaatkan Ya. Tetapi kalau ada keputusan resmi semua fasilitas eh, ini adalah bagian dari fasilitas kampus, oh ini berarti memang ada masalah. Eh, apakah boleh seorang laki-laki menaikkan celananya hanya sebatas pertengahan mata kaki? Sebatas pertengahan mata kaki. Nah, para ulama eh, nah, boleh, tetapi eh, apa namanya itu sudah batas terakhir ya batas terakhir tapi sebagai bentuk kehati-hatian sudah di atas saja kenapa sekarang perut ini kan terkadang nggak tahu perut saya buncit terkadang kempes turun dia kan begitu hendaklah dia apa eh, di atas mata kaki apa nah kurang olahraga ya kurang olahraga itu seperti ini beda dengan saya dulu menuntut ilmu itu terkadang hanya minum air saya terkadang saya minum um, uh, makanan sedikit supaya jangan ngantuk di kelas kemudian sisa buka apa beasiswa dari Libya bisa saya belikan kitab pada zaman sekarang ini <clears throat> susah sekali eh, apa, apa namanya melakukan hal-hal yang terlebih dahulu Apakah hadis yang ketiga ini sudah menggambarkan apa yang terjadi di Arab Saudi? Apa ah, pokoknya hadis ketiga tentang diangkatnya orang-orang yang tidak berilmu menjadi pemimpin di mana setelah naiknya pemimpin yang baru mereka tidak lagi meminta nasihat kepada para Enggak, mereka masih dia masih meminta nasihat kepada ulama, raja-raja Saudi sekarang ini, pangeran Muhammad atau Raja Salam ini pendapat para ulama. Bahkan seorang seorang wartawan dipecat dan diberi, diminta diberhentikan karena wartawan tersebut membuat syair yang memuji-muji Raja Salman. Jadi dimintanya redaksi untuk memecat wartawan itu. Sampai seperti itu, ya. Hmm. Dan mereka senantiasa eh, apa namanya meminta pendapat para ulama. Minta para ulama. Ya. Maka ini harus diberikan contoh. Tetapi tidak ada yang maksum. Kita jangan berharap pemimpin Saudi harus maksum enggak. Dan kenapa mesti harus Saudi? Pemimpin kita kita inginkan yang maksum cuma enggak ketemu. Apakah berdoa seseorang mahasiswa yang tidak diizinkan oleh dosen untuk keluar melaksanakan sholat tepat waktu dan apakah menuntut ilmu bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak sholat tepat waktu? Di sini ada rincian. Kalau secara mutlak nggak boleh. Tinggalkan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tetapi kalau dia tepat waktu, tidak tepat waktu, tapi masih di wilayah tepat uh, eh, itu maka dalam hal ini masih diperboleh, bukan maksiat dia. Karena waktunya masih ada, ya. Hmm. Jangan terlalu kaku dalam beragama. Justru beragama ini harus kaku. Oleh kartu Al-Imam Ibn Umar mengatakan Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam eh, seorang ulama yang tidak pernah fanatik kepada mazhabnya, seorang mazhab Maliki, dia mengatakan yang paling bah, yang paling berbahagia adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan hadis apa adanya tanpa ditakwil-takwil. Contoh beragama seperti siapa? Sahabat. Para sahabat tatkala mendengar hadis atau Al-Qur'an dan paham, mereka amalkan terus. Enggak berpulang ke rumah dulu, enggak berpulang. Tadi itu wajib atau sunnah itu gimana? Enggak ada berpikir seperti itu. Ya, Memang harus kaku. Kan begini. Bahkan seluruh usul disiplin ilmu mengajarkan kaku. Sepengetahuan saya, saya mustalah hadis, kaku. Kenapa? Disiplin ketat meneliti, meneliti roy-roy hadis itu kan kaku namanya, enggak dilenturkan. Kalau lenturkan muncul hadis bid'ah, hadis hadis Gitu. Allah memberikan kemudahan dengan menciptakan rentang waktu dalam dalam Awal hasil ya yang bertanya ya e, pertanyaan perkataan manusia itu bisa diterima bisa ditolak. Jangan jadikan pertanyaan e, perkataan manusia itu yang menggiring antum itu masuk masuk hadis yang kedua orang-orang yang pandai bersediat lidah yang menguasai antum jadinya. Ya. Yeah. Ada teman saya dahulu pacaran. Alhamdulillah sekarang tidak pacaran lagi. Oh. Ini sebagaimana dikatakan oleh Dilan. Ya. Pacaran itu untuk putus kata dia. Pacaran untuk putus. Bisa putus karena setelah, eh, karena menikah, enggak lagi pacaran namanya, suami istri, bisa memang putus karena berpisah. Itu perkataan Dilan. Nah, saya enggak tahu juga Dilan seperti apa, cuma saya hanya baca saja ya baca sekilas Namun foto-foto beliau masih banyak terekspos di sosial media pacar terdahulu. Ya ini nggak benar ya, dia harus bisa saja misalnya dia nggak bisa menguasai lagi medsosnya. Ya. Kalau dia sudah meminta untuk menghapus foto-foto itu, ya kemudian belum dihapus maka dia tidak berdosa atas itu. Dia berusaha untuk dihapus tapi nggak dihapus-hapus juga kenangan kata dia dan lain sebagainya ya itu dia kembali kepada yang bersangkutan yang tidak mau mendengarkan nasihat itu ya seharusnya dia harus terus dinasihati dan lain sebagainya Bahasanya sudah selesai dan lain sebagainya itu harus diingatkan dia seperti itu kalau juga itu apa tentu ada hak-hak hukum istilahnya namanya sudah eh, apa namanya sudah jelas-jelas dan lain sebagainya dia tetap apa untuk e, memajang hal-hal yang tidak yang haram ya itu harus diingatkan konsekuensi hukum bagi dia karena Kebebasan seseorang tidak boleh merusak kebebasan orang lain. Ada seorang bermanhaj salaf sementara ayahnya menganggap manhaj salaf itu keras dan tidak mengetahui anaknya bermanhaj salaf. Eh, manhaj salaf dianggap keras juga terkadang karena fenomena orang yang menyampaikan manhaj itu ya dia hanya mendengar sekali dua kali saja gitu ya jadi dengarnya keras gitu. tentu juga ya eh, segala hal sekarang ini kalau kita mengamalkan agama dengan baik dan benar dianggap orang keras juga memang ya kita nggak ikut tahlilan keras itu dibilang orang ya kita memelihara jenggot keras juga dibilang orang Sedangkan mereka sering mengobrol seputar agama. Ini nanti orang awam tahu, orang awam berfatwa. Masuk hadisnya ada. Apa yang harus dilakukan oleh si anak di mana ia harus menghormati orang tuanya dan khawatir terkena subhat, kasihkan buku atau buletin. Ya. Kalau misalnya enggak hobi membaca, ada kan saat-saatnya itu dialog dengan orang tua, tapi main logika saja. Main logika. Hmm, gitu. Kalau kita berbisnis yang kita contoh orang yang bangkrut atau yang sukses kan gitu dari dunia. Yang sukses lah masa pula yang bangkrut bangkrut ditunjuk. Oh. Terus kita kan mau ke surga ini. Oh iya mau ke surga. Yang kita contoh yang dijamin masuk surga atau yang nggak tahu nasibnya. Nah, tentu yang sudah di surga lah kata dia kan begitu. Nah sahabat dari dijamin masuk surga kata Rasulullah. Ini dia kan gitu kan. Maka kita contoh banyak kaidah-kaidah yang harus dilakukannya luaskan wawasan antum kan mahasiswa sebagai kader antum ya seperti kemarin saya membaca dosen dosen nahu kami orangnya lucu juga memang orang Sunda tapi orang Arab orang orang Arab belajar sama dia ya paten mengajar tak pernah Alfiah bin Malik sarahnya itu umpamanya susah mengirok Al-Quran syair itu pelajaran kita susah sama dia biasa saja datang dia bawa buku tapi nggak dibuka dijelaskan sampai mana kita mesti baca satu orang baca dan dijelaskannya tapi dia orangnya juga simpel sering lawak-lawak salah satu lawakannya adalah masalah bahasa teringat saya masalah komunikasi dengan orang tua ini ya masalah poligami dia mengatakan kalau kita katakan kata dia ya. Masalah gaya yang saya rasa sudah ada di medsos. Bu, saya mau menikah lagi dan begini seterusnya. Maka istri akan langsung langkah hidup mayatku. Paling itu bahasa kan gitu. Coba kalau bahasa yang lain kata dia. Itu ibu sebelah itu saya kasihan dengan dirimu, Bu, begitu kan. Gitu, Menjaga anak-anak repot dan lain sebagainya kan begitu ya. Ya terus gimana Pak kan gitu ah itu ibu sebelah itu ya kan kan bisa membantu dan lain sebagainya meringankan tugas mama atau ibu kan itu bahasanya kan gitu ya Ah misalnya menjaga anak-anak membantu dan nanti kita letak di kamar belakang oh ya pas pas pas kan gitu kan ya ya tapi kan mama hati-hati dong namanya juga khawatir nanti saya datang ke kamar oh nggak boleh lah dan lain sebagainya ah kalau seperti itu bagaimana kalau ya dia kan sudah janda juga selain lebih ya, sudah janda juga bagaimana kalau saya nikah jadi kan halal nggak boleh haram haram oh ya boleh boleh nah itu antara dua ini sebetulnya dua bahasa istilahnya satu tadi bu saya mau nikah langkahi dulu bu, katanya langsung kan gitu tapi kok dibawa ke sana ke sini dan lain sebagainya oh buka pikirannya dan lain sebagainya ya gitu ini ngajari apa belakang udah tahu jawabannya nanti maksud saya seperti itu masalah bahasa bahasa doang ini sebetulnya ya. Masalah bahasa bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Ya jurusan-jurusan apa itu? Sosiolog ya barangkali ya. Saya juga kurang tahu. Yang jelas seperti itu. Allah taala alam ya ikhwan. Uh, minggu depan insyaallah kita akan membahas man humul ulama agar kita tahu siapa itu ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.